Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Dizar Sponsen, Teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang kedua ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Nyai Kembang Ana Sambayon sebagai Lastri, Niko Septiawan sebagai Keumang, Yanti sebagai Kinanti, Edi Dosa sebagai Raden Burangrang, Mamat sebagai Kiwirya, Norman sebagai Kayan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, rombongan Nyai Kembang Hitam atau Anting Wulan tiba di kaki bukit yang dikenal penduduk sekitar kaki Gunung Salak dengan nama Gunung Mangun. Di tempat tersebut mereka bertemu dengan seorang pemburu yang menakut-nakuti mereka dengan keangkeran bukit yang dinamakan Gunung Mangun. Kau mencoba untuk menakut-nakuti kami, hai orang tua. Ketahuilah, kami dari hutan Loyang, hutan yang jauh lebih berbahaya dari tempat ini. Hutan angker yang dipenuhi dengan para siluman. Aku tidak takut. Kami tidak takut. Uh, uh, ya, kami tidak takut. Bagaimana dengan kalian semua? Kami, kami tidak takut. <laughs> <laughs> Mereka kelihatan begitu cemas. Sebaiknya jangan kau paksakan. Mereka naik ke atas gunung Mangun ini. Apa yang kau lakukan pada diri kau? Kayan, pukul laki-laki yang telah menghina perguruan ibumu. Perguruan Kembang Hitam. Pukul dengan Adi Banyu Cakrabuana tepat di bagian kepalanya. Baik, Bu. Kenapa kau pukul bagian tubuhnya, Kayan? Ibu perintahkanmu untuk memukul bagian kepalanya. Tetapi um, uh, saya tidak tega, Bu. Menyerangnya, memukulnya dalam keadaan tidak berdaya seperti itu. Kau berani memukul aku. Iya, aku murid begawan aku. Ah, lepaskan aku. Aku... Aku akan menyelesaikan persoalan ini. Jika aku tidak akan melepaskanmu, jika aku melepaskan dua buah telingamu, apa yang akan kau lakukan? Oh, guruku, guruku akan membalaskan kekejamanmu dan meruntuhkan perguruanmu. Guruku Begawan Agung memiliki kepandaian yang tidak ada bandingannya. Eh, Lastri, berikan tanda sebagai pelajaran di atas tubuhnya. Aku ingin agar Begawan Agung gurunya lebih baik lagi cara mendidik seorang murid. Lakukan, Lastri. Baik, Nyai Guru. Kau memberikan hajaran terlalu keras kepadanya, Lastri. Tapi dia tidak sampai tewas, Nyai. Dia masih dapat merangkak untuk kembali kepada pokannya. Eh, untuk beberapa saat, Nyai Kembang Hitam terpaku di tempatnya. Dipandangnya tubuh laki-laki yang tergeletak di hadapannya. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba sebuah perasaan yang tidak dimengertinya menyusup di relung dadanya. Ia menjadi begitu cemas dengan keadaan laki-laki yang tengah terkapar. Tetapi sebagai seorang pimpinan yang telah mengajarkan kebencian pada kaum laki-laki, tidak dapat berbuat lain pada laki-laki yang tidak sadarkan diri itu kecuali sadarkan laki-laki itu Lastri biarkan dia kembali ke perguruannya dan kita akan segera menuju ke puncak bukit itu eh Wirya kau sadarkan laki-laki itu aku jijik menyentuh tubuhnya ayo bersiaplah kalian kita akan segera melanjutkan kembali perjalanan Kayan kau berjalan bersama-sama dengan rombongan ini agar tidak terjadi sesuatu dengan dirimu Rombongan besar itu kembali bersiap-siap untuk berangkat. Tetapi di dalam relung dada mereka mulai dirayapi oleh rasa cemas. Cerita dari laki-laki pemburu itu cukup mengguncangkan dada mereka. Tetapi beberapa saat kemudian, mereka telah berada dalam perjalanan mereka kembali menuju bukit kecil yang disebut dengan nama Gunung Mangut. tidak berbuat sesuatu yang mencemarkan nama Raden dan juga Tuan Putri. Apalagi nama suci dari Eyang Begawan Agung. Jika memang Paman tidak mencari perkara lebih dahulu, masakan wanita itu begitu bengisnya? Uh, uh, sa saya... Saya hanya ingin menjewer telinga bocah yang merupakan anak dari wanita kejam itu. Tetapi uh, uh, uh, mereka menjadi semakin liar ketika saya memperingati tentang bukit ini, tentang Gunung Mangun yang sangat berbahaya. Sudahlah, biar nanti kita minta petunjuk dari Eyang Pegawan Agung. Uh, iya ya, tetapi paman harap Raden harus mendesak Eyang Pegawan untuk mengusirnya. Eh, mengapa harus mendesak Eyang Pegawan? Hah? Aku hanya ingin meminta petunjuknya saja. Seandainya Eyang Begawan menyarankan agar kita mengusirnya dari sini, aku akan menjumpai mereka dan mengusirnya. Uh, uh, tapi, tapi Raden, Raden harus uh, harus meminta bantuan Eyang Begawan. Heh, Kau menganggap kami tidak akan sanggup untuk mengatasi mereka? Uh, uh, kepandaian mereka hebat sekali, Raden. Uh, dengan menggerakkan sedikit tangan saja, saya yang berada jauh dari wanita itu telah menjadi tidak berdaya. Uh, wanita itu benar-benar hebat, Raden. Uh, saya, saya berkata yang sesungguhnya. Hmm. Kau lihat ini, Paman Umang. Huh? kelapa itu, Paman. Aku telah menjatuhkannya tanpa membuatnya cacat. Aku hanya memutuskan tangkanya yang pendek itu. Lihatlah sana. Bagaimana, Paman? Apa yang telah aku buat dengan kelapa itu? Oh, Tuan Putri hebat sekali. Kelapa ini memang putus pada tangkainya. Kulitnya tidak hancur oleh pukulan Tuan Putri. Wah, Tuan Putri pasti akan dapat mengatasinya. Ah, sudahlah, Paman. Pergilah beristirahat sana. Bukankah paman baru saja mendapat luka dalam? Uh, Raden memang hebat. Semula saya menderita sekali. Tetapi usapan-usapan tangan Raden telah membuat luka dalam saya itu sembuh sama sekali. Sudahlah paman. Paman Umang belum sembuh benar. Jika paman banyak mengeluarkan tenaga melompat-lompat, apalagi bertempur, luka itu akan menjadi semakin parah paman. Sudahlah. Hmm. Beristirahatlah. Baiklah Raden. Tetapi jangan lupa Wanita itu harus diberi pelajaran. Sudahlah, Paman. Serahkan saja semuanya kepadaku. Siapakah mereka itu, Kakang Burangrang? Apakah Kakang tidak menjadi penasaran? Ya, aku penasaran sekali adik Nanti. Tetapi kita tidak dapat bertindak sesuka hati kita. Kita harus menghormati Eyang Begawan karena kita tinggal di sana bersama beliau. Tapi kapan kita dapat bertemu dengan Eyang Begawan, Kakang? Bukankah ia baru saja memasuki ruang samedinya? Mungkin hingga besok sore kita dapat bertemu dengannya. Aku tidak sabaran, Kakang. Eyang Begawan akan kecewa sekali mendengar kata-katamu itu. Eyang sudah bersusah payah memberikan pelajaran olah batin, mempelajari cara menguasai diri, termasuk kesabaran. Nah, cobalah untuk mengekang. Cukup, cukup, Kakang. Sudahlah berhentilah berkhotbah. Ya sudah, aku mengalah saja. Kakang ini jika bicara sudah mulai meniru-niru yang Begawan. Ah, ayolah, kita kembali meneruskan hafalan sinom yang diperintah yang Begawan. Hmm? Tidak ah, Kakang. Hmm. Aku ingin beristirahat. Hari sudah mulai gelap. Aku ingin ke sungai Sedane melihat perangkap ikan yang kubuat kemarin. Ah, baik. Kelihatannya malam ini bulan sudah mulai purnama. Hmm. Baiklah. Jika begitu aku juga akan keluar dari tempat ini. Kita ke pinggir sungai sedani Ayo. Nah, begitu baru engkau adalah kakangku yang tersayang. Hmm, ayolah kakang, kita ke sana. Hmm, ini. Makanlah ikan bakar ini, kakang. Kita tidak perlu menyisakan untuk yang begawan. Karena besok perangkap ikanku akan kembali terisi dengan ikan-ikan lagi. Heh, kakang melamun. Uh, uh, iya, iya. Terima kasih adik nanti. Kakang masih memikirkan tentang asal-usul kita itu, tentang hubungan kita dengan penguasa di tanah ini? Benar, adik nanti. Kedatangan utusan dari penguasa tanah ini, penguasa besar dari pinggir sungai Citarum, membuat aku jadi gelisah. Aku sempat mendengar bahwa mereka membicarakan tentang diri kita. Agaknya kita mempunyai hubungan dengan mereka. Tapi, entahlah, hubungan apa itu? Dan agaknya memang ada sesuatu yang disembunyikan yang Begawan tentang diri kita, tentang asal-usul kita. Yang Begawan selama ini hanya mengatakan bahwa beliau adalah kakek kita dan ayah kita telah lama mati ketika kita kanak-kanak. Ya. Suatu saat nanti kita akan menanyakan pada beliau. Tetapi kita tidak dapat melakukannya dengan sembrono. Hmm. Kita tidak boleh menyinggung perasaan beliau. Kakang benar. Kadangkala dalam mimpi, aku merasakan keanehan-keanehan. Melihat sebuah tempat yang indah bagaikan istana. Dan aku anehnya merasakan hal yang biasa saja. Tempat itu seakan-akan bukanlah hal yang asing. Di tempat yang indah itu, aku bermain-main denganmu, Kakang. Dan aku bertemu dengan ayah, dengan ibu yang selalu kita impi-impikan. Tetapi beliau mengenakan mahkota yang indah, kakak. Gila bukan mimpiku itu? Uh, iya, iya. Uh, eh, adik nanti, ayo, marilah kita santap ikan yang sudah matang ini. Hmm? Nanti menjadi semakin dingin. Ayo. Uh, baiklah. Aneh sekali. Aku pun rasa-rasanya pernah dan bahkan cukup sering merasakan mimpi-mimpi seperti itu. Tapi aku malu menceritakannya pada Kinanti dan juga yang pegawai. Suatu saat nanti, aku akan menanyakan hal ini pada yang pegawai. menjelang tengah malam, anting wulan telah tiba di sekitar puncak Bukit Gunung Mangun. Ah, apa yang akan kita lakukan di sini, Nyai? Ini adalah tempat tinggal kalian. Buatlah persiapan sementara untuk tidur kalian semua malam ini. Besok pagi, boleh kalian perintahkan kaum laki-laki untuk membuat pondokan-pondokan. Uh, tapi, tapi Nyai, Apakah Nyai tidak khawatir dengan kayaan putra Nyai? Apa maksudmu, Lastri? Kata-kata pemburu tadi tentang bahayanya dari bukit yang diberi nama Gunung Mangun ini. Lupakanlah semua itu. Hutan Loyang, jika memang kau ingin tahu, jauh lebih berbahaya dari tempat ini. Kalian semua ada bersama denganku. Kalian bisa membuktikan kata-kataku. Jangan mencemaskan segala macam iblis dan siluman penunggu hutan ini. Tetapi, kalian boleh waspada dengan kawan-kawan pemburu tadi jika memang akan berlaku licik. Dan juga tingkatkan penjagaan terhadap Kayan putraku. Uh, satu hal lagi, Nyai. Apa itu, Lastri? Apakah Nyai akan mempercayakan putra Nyai pada kaum laki-laki yang bodoh itu? Laki-laki tua Akiwirya dan Riswara yang telah menodai aturan dari perguruan Kemang Hitam. Uh, apa maksudmu? Riswara telah membina hubungan dengan Wiyatsi, murid terkasih Nyai. Murid wanita dari perguruan kita ini. Biarlah, aku akan mengurusnya kelak. Sekarang, persiapkanlah tempat untuk istirahat. Oh, Nyai, Nyai, aku menemukan sebuah gua yang cukup baik untuk beristirahat. Hah, coba kau lihat keadaan gua itu, Lastri. Setelah itu, kau boleh perintahkan mereka untuk membersihkan gua itu. Baik, Nyai. Marilah tunjukkan padaku gua itu. Saya yang pertama kali menemukan tempat itu, Bi. Kau tunggulah di sini, Kayan, bersama ibumu ya. Aku akan ikut melihat gua itu. Bukankah gua itu juga untuk tempat tinggalku? Jangan mengambil resiko, Kayan. Tempat gelap berbahaya sekali. Bibimu berkata benar, Kayan. Kemarilah, duduk bersama ibu di pinggir api unggun ini. Hmm, aku yang menemukan gua itu. Kau pergilah, Lastri. Biar Kayan bersamaku. dengan Kiwiria menuju gua yang baru ditemukan, sementara Kayan masih bersungut-sungut berdiri di samping ibunya. Nah, saudara pendengar, bagi bagaimanakah kisah selanjutnya? Pengalaman apa yang ditemukan oleh Nyai Kembang Hitam di Gunung Mangun Bukit Kecil itu? Dan siapakah sesungguhnya Raden Burangrang dan Kiranti itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.